Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap mukhtasar ringkasan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada pembahasan perang yang dikenal dengan apa? Na'am barakallahu fikum perang Tabuk atau istilah lain adalah Ghazwatul Usrah. Nah, perang Tabuk atau Ghazwatul Usrah karena waktu itu memang posisinya lagi Nah, banyak orang yang kesulitan untuk mengeluarkan harta mereka karena dilanda musim paceklik atau nah barakallahu fikum kemarau yang luar biasa. Tapi di saat-saat itu malah justru Utsman bin Affan radhiyallahu mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk membantu pasukan perang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemarin sudah kita lewati kurang kurang lebihnya harta yang beliau keluarkan seribu dinar. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum dan juga seratus enam kuda yang beliau siapkan. Naam. Kemudian Rasulullah SAW di peperangan tersebut perang Tabuk. Nah barakallahu fiikum membawa pasukan berapa kemarin? Rasulullah SAW berapa pasukan? 30 ribu pasukan Masya Allah sudah luar biasa ya awal mula dulu ketika perang Badr, perang Uhud sedikit terus eh? nah barakallahu fiik tapi ternyata setelah Fatum Mekah Masya Allah tambah banyak kaum muslimin ini bawa pasukan 30 ribu bayangkan itu nah 30 ribu 30.000 pasukan. Naam. Kemudian di perang Tabuk ada tragedi kisah yang mengharukan dan juga menyedihkan. Itu kisah salah satu sahabat yang sempat dihajar. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum tidak hadir atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Yang ma'ruf sahabat siapa kemarin? Yang sampai hampir 50 hari kemarin. Hah? Apa Mu'ad? Eh, Ka'ab bin Malik, na'am, sahabat Ka'ab bin Malik, na'am, radhiyallahu anhu. Dan ada juga yang lainnya. Kita lanjutkan barakallahu fiik karena ini penutupan tragedi perang apa? Perang Naam Tabuk ini. Kalau terjadinya tahun berapa kemarin? Terjadinya tahun berapa? Bulan apa kemarin? esan perang Tabuk. 9 Hijriah bulan Rajab. Naam, sudah kita lewati ya. Barakallahu fikum terjadinya pada tahun 69 Hijriah bulan Rajab setelah Fatu Makkah. Orang-orang mengira setelah Fatu Makkah enggak ada perang ternyata masih ada peperangan lagi. Kita lihat sini barakallahu fik halaman 62 yang punya kitab disimak ya. Kata beliau barakallahu fikum setelah menyebutkan di sini itu doa Rasulullah yang sangat luar biasa ketika mereka haus akhir Rasulullah berdoa turun hujan dan mereka pun minum sampai sepuasnya, sampai kenyang maksudnya dan juga mereka membawa untuk dibawa untuk perbekalan. Walaman tahailahuna ketika sampai di tempat tersebut lam yalqa aduwa. Nah, kemudian ketika sampai di tempat tabuk tersebut tidak menjumpai musuh. Wa ra'a anna dukhulahum ila Abdussyam hadhihi sanah yasuqu alaihim. Dan juga Rasul berpandangan, kalau seandainya mereka masuk di tanah Syam saat itu juga di tahun tersebut sangat berat bagi mereka Paham ya? Musimnya udah musim tadi itu sebutkan, musim panas atau kemarau yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya tetap nekat mau masuk ke Syam, karena posisinya ini nanti kan lawannya itu kan bukan sembarangan, ya, melibatkan orang-orang apa? Romawi. Paham ya? Nam Hirakal Adimirum pembesar Romawi yang sudah kita lewati kemarin yang pada perang apa kemarin yang jumlahnya dikerahkan banyak sekali perang apa Abdurrahman? Para Mu'tah. dua ratus ribu pasukan. seratus ribu dari Romawi, seratus ribu dari orang-orang Nasoro Arab itu. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Azma 'ala rujuk. Kemudian beliau ingin sekali untuk balik saja. Wa salaha sallam. Nam Yuhannah. Yuhannah ibn Ru'bah sahibah aylah Kemudian Rasulullah apa? Nah barakallahu fikum damai. Damai dengan Yuhanna. orang namanya Yuhannah bin Ru'bah. Ha? Eh, sahiba Ailah Ailah itu adalah nama kota kota di Syam sana. Jadi damai intinya. Enggak ada peperangan situ. Ailah itu nama kota di Syam. Kemudian Khalid dan ila Ukaidar Daumah nama orang ini ya. Kemudian Khalid bin Walid Rasulullah mengutusnya untuk menuju ke Ukaidar Daumah. Fadzi'a bihi kemudian didatangkan dengannya fasalahu aidan damai juga nah muraddahu kemudian eh, balik lagi summa raja'a sallallahu kemudian langsung nah Rasulullah sallallahu alaihi pun pulang kembali nah ketika pulang dari perang Tabuk ada tragedi kaitannya dengan apa Masjid Dirar Masjid Dirar ini nanti awal mulanya nah barakallahu fikum yang merintis punya pemikiran bikin itu namanya Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir rahib itu Nah barakallahu fikum zaman jahiliyah dulu terkenal dia rohib. Eh, suka nah barakallahu fikum kata mereka ahli ibadahnya mereka, orang-orang Nasoro, Nasrani ya. Nah, kemudian eh, setelah Rasulullah hijrah maka ke Madinah, di Madinah mulai berkembang agama Islam. Mulai berkembang, banyak orang yang masuk Islam. Nah, Abu Amir Rahib ini enggak terima dia. Makanya dia masuk dalam barisan orang-orang munafikin. Paham ya? Nah, ketika perang Badr kalah, Langsung dia lari ke Mekah. Lari ke Mekah minta bantuan orang kafir Quraisy, perang Uhud ikut dia, perang Uhud. Paham ya? Ternyata kalah lagi. Ternyata apa? Di perang Uhud walaupun mereka sempat menang, tapi apa? Tapi karena ketahuan ternyata Abu Amir Rahib ini bersama orang-orang kufar ikut memerangi Rasulullah SAW dan termasuk dia yang gali itu gali-galian yang Rasulullah akhirnya apa Eh barakallahu fikum terkena akhirnya beliau jatuh dan juga sempat apa terluka Wajahnya yang gali ini Abu Amir Ar-Rahib ini. Akhirnya dia lari. Lari ke mana? Lari ke Rum. Minta bantuan, minta perlindungan oleh Nam Hirokel Adim Rum pembesar Rum, pembesar Romawi. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Itulah yang merintis dan punya pemikiran untuk membangun Masjid Giror Tandingan untuk masjid yang sebelahnya. Masjid apa sebelahnya? Masjid Kuba ya. Nah, barakallahu fikum masjid kaum muslimin. Rasulullah salat situ, solat situ, menjadi imam, Ternyata mereka apa merasa eh, ingin menandingi, tapi apa tujuan masjid tersebut sebenarnya nah barakallahu fikum untuk apa membuat perpecahan antara kaum muslimin. Paham ya? Nah, akhirnya Rasulullah pernah diminta sebelum perang Tabuk. Ya Rasulullah, jikalau engkau mau ya Rasulullah, eh, engkau datang menjadi imam salat di masjid kami. Kata Rasulullah, Rasulullah apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, beliau mengatakan nanti kalau pulang dari perang Tabuk. Paham ya? Kemudian setelah pulang eh, pulang dari perang Tabuk, beliau hampir saja mau mendatangi Masjid Dirar tadi itu. Paham ya? Sehari sebelumnya Jibril alaihissalam bawa wahyu mengkabarkan bahwasanya masjid tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan. Paham ya? Maksudnya masjid tersebut dibangun untuk membuat perpecahan di antara kaum muslimin atau melihat sendiri kisahnya dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. 107 sampai 110. Kemudian Rasulullah SAW berpaling tidak apa tidak sholat di masjid tersebut masjid Dirar karena dibangun dekat dengan masjid Kuba bikin tandingan di situ ya padahal tujuannya apa tadi itu. Nah ketika pulang dari perang Tabuk Rasulullah SAW langsung apa merintahkan beberapa sahabat menghancurkan masjid Dirar dihancurkan di antaranya siapa yang suruh Malik bin Duksum Nam ya. Nah barakallahu fiikum Malik bin Duksum ini di antaranya yang diperintahkan untuk apa? Untuk menghancurkannya. Kita lihat dulu. Wa ba'da ruju'ihi amara bihatmi Masjid Dirar. Waktu itu Masjid Dirar ini disebutkan dalam sejarahnya yang bangun kurang lebihnya 12 orang. Paham ya? Yang bangun masjid 12 orang yang men, yang punya pemikiran pertama kali Abu Amir Ar-Rahib tadi itu. Abu Amir Ar-Rahib yang akhirnya Rasulullah doakan kan? Didoakan dengan kejelekan biar mati di negara orang. Benar. Mati di Nah, di negara Romawi sana. Paham ya? Nah, di tanah Rum sana, matinya tidak di di apa di lingkungan orang-orang teman-temannya yang ada di Arab atau Mekah itu ya. Nah, matinya di sana, terlantarkan di sana. Wa kana qad ukhrija dari Khidam, nah, Khidam bin Khalid waktu itu, ya. Nah, barakallahu fikum dikeluarkan dari rumahnya Khidam bin Khalid maksudnya bekas-bekas nam hancur apa hancur masjid Dirar tersebut. Wa hadabahu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Malik ibn Dukhsum, akhu Bani Salim. Kemudian dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihancurkan oleh Malik bin Dukhsum. Saudara apa? Saudaranya Nam Bani Salim. Ahdu rijali Badr, termasuk salah satu yang ikut perang Badr. Wa akhar ma'ahu, ada juga yang lainnya. Paham ya? Ada yang lainnya selain apa? Selain beliau. Siapa itu yang lainnya? Disebutkan dalam e, barakallahu fikum kitab sejarah yang lainnya Ma'an bin Adi Ma'an bin Adi, kemudian Amir Amir bin Sakan sama Wahsy. Itu yang disuruh apa? Menghancurkan selain Malik bin Dukhsum, ada Ma'an bin Adi, ada Amir bin Sakan, ada Wahsy. Siapa itu Wahsy? Ma'ruf, orang Habasyi, orang Ethiopia, kulit hitam yang pernah membunuh salah satu sahabat. Dengan tombaknya. Paham ya? Langsung kena itu. Radhiyallahu anhu, terbunuh Siapa Wahsy? Yang bunuh siapa Abdullah? Hamzah bin Hamzah bin Abdul Muthalib. Paham ya? Dibunuh oleh Wahsy. Tapi setelah itu Wahsy masuk Islam. Kan itu. Nah, ini yang diantaranya yang suruh untuk mengaturkan Dirar, Ma'an bin Adi, Amir bin Sakan, kemudian Wahsy. Kita lanjutkan dikit lagi. Naam, wa akhar ma'u dan juga orang lain bersamanya ukhtulifa fihi diperselisihkan. Disebutkan dalam e, eh, kitab sejarah yang lain tadi itu. Wa huwal masjid alladzi nahallahu rasulahu Nah, nahallahu rasulahu an yakuma fihi abada. Yaitu Masjid Dirar adalah masjid yang Allah Taala melarang rasulnya untuk menegakkan salat di situ. Tapi Allah Taala menyuruh, menyuruh apa? Agar menegakkan salat di Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal min awwali yaumin ahaku antakuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Paham ya? Dalam surat Taubah, ya kan? Nah, barakallahu fikum bahwasanya masjid yang dibangun di atas takwa sejak awal pembangunan itu yang berhak untuk ditegakkan salat di situ. Paham ya? Adapun masjid dirar tidak. Kita lihat dikit lagi. Wa kana rujuhu min hadil ghazat fi Ramadan min sanat 90. Waktu itu Rasulullah pulang dari peperangan ini pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Wa anzalallahu fiha 'amat surat taubah kemudian Allah turunkan berkaitan masalah kisah tersebut Naam keumuman surat Taubah. Antum melihat surat Taubah itu luar biasa dari awal sampai akhir kisahnya luar biasa masalah peperangan, masalah jaminan bagi orang yang mati di medan peperangan, paham ya? Makanya dalam surat Taubah itu para ulama sampai menyebutkan kenapa tidak di awali dengan bismillahirrahmanirrahim karena kaitannya rangkaiannya masih apa menyebutkan kisah peperangan dalam surat Anfal gitu ya ada kaitannya kisahnya ada kaitannya dengan surat Anfal surat Taubah kan enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya kan tidak di awal dengan bismillahirrahmanirrahim Anda lihat sendiri kisahnya Luar biasa, masya Allah. Kita lihat sini. Wa ataballahu azza wa jalla man takhallafa anhu sallallahu wasallam. Kemudian Allah taala nambar fik memberikan apa? Memberikan teguran keras terhadap orang yang tidak ikut perang waktu itu. Di antaranya Ka'ab bin Malik sampai di nambar fikum tidak diajak bicara kurang lebihnya 50 hari. Kita lihat sini barakallahu fiik Faqala azza wa jalla maka kana li ahli al-Madinah wa man haulahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Tidak selayaknya tidak sepantasnya bagi orang-orang penduduk Madinah dan sekeliling sekelilingnya dan sekitarnya dari kalangan orang Badui Arab eh, untuk mereka tidak ikut perang. Kemudian mereka lebih mencintai diri-diri mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Walati taliha dan ayat setelahnya. Sumakal kemudian Allah telah mengatakan wa makana al mu'minu wa makana al mu'minuna liyaghfiru kafah walau lana para min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ini ayat yang sangat bagus sekali kalau ada perangan jihad itu enggak semuanya berangkat semuanya. Ada beberapa, beberapa, beberapa orang yang tinggal di situ untuk apa? Tetap mencari ilmu biar apa? Nanti kalau orang-orang yang pulang dari jihad itu pulang, nanti ada yang mengajari ilmu. Paham ya kita lihat sini? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk mereka semuanya berangkat perang. Paham ya? Dan kalau seandainya ada sekelompok yang apa? Yang duduk mempelajari, memperdalam ilmu agama, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan peringatan kaum mereka apabila pulang. Paham ya la'allahum yahdharun agar mereka mengambil peringatan. Maksudnya apa? Maksudnya ada yang ditinggal untuk tetap mencari ilmu, memperdalam ilmu, mempelajari ilmu. Nah, ini kalau memungkinkan ya. Kemudian apa nanti kalau mereka yang perang itu pulang masih ada yang bisa mengajarkan ilmu situ. Karena peperangan sudah kita lewati, tujuan peperangan di samping menegakkan kalimat la ilaha illallah ada dua kemungkinan, iman nasr wa iman asyhadah, iman pertolongan, iman